Pertanyaan apa makna ucapan sebagai muslimin tentang sebab Allah wujud kidam baqa? <clears throat> ya. Yang sering mereka nyanyikan. Nah, ini ini salah satu keyakinan dalam keyakinan Asy'ariyah. Mereka meyakini yang disebut dengan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. disebutkan oleh ulama kadang mereka menyebutkan 10 eh, apa? 20 sifat wajib. Kadang diperingkas menjadi 14 sifat wajib. Kadang diperingkas lagi menjadi tujuh sifat wajib. Ya. Yeah. kalau yang ditanyakan di sini wujud itu artinya ada, kidam itu ya sejak dahulu kala bakok itu selama-lamanya. Nah, sebagian sifat-sifat yang diyakini oleh kelompok Asy'ariyah sama dengan yang diyakini oleh oleh Ahlussunnah. Sebagian sifat-sifat itu. Tapi ternyata cara mengimaninya berbeda. Dan sifat yang diimani hakikatnya berbeda. Mungkin kalau ada lembab ini yang ditanyakan wujud uh, kidam bakok. Secara makna Al-Sunnah juga meyakini begitu. Allah ada sejak dahulu kala dan selama-lamanya. Tapi Al-Sunnah nggak menggunakan yakni istilah-istilah yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sebagai contoh misalnya <clears throat> kidam ini kalau sekedar kata ulama berita mungkin dikatakan begitu artinya sejak dahulu kala. Tapi istilah yang syar'i Allah menyebutkan apa? Huwal awwalu. Ya, huwal awwalu dialah yang pertama. Yang mendahului segala sesuatu. Ya, ini nama yang lebih syar'i atau yang sesuai dalil syar'i. Al-awwal itu salah satu nama dari nama-nama Allah. Makanya eh, ketika disebut dengan istilah qadim atau kidam ulama mengkritik itu istilah yang kurang tepat. Kalau dalam bahasa Arab yang namanya kidam ya, itu sesuatu yang mendahului yang lain. Dan mungkin sebelumnya tidak ada ya sebelumnya tidak ada tapi dia mendahului yang lain nah kalau dengan makna seperti itu diterapkan kepada Allah azza wajalla ini nggak benar karena Allah telah ada tidak didahului dengan ketiadaan makanya Allah sebut dengan al awal. ya nah ini jadi sebagian istilah-istilah dalam keyakinan Asy'ariyah mungkin maksudnya sama dengan Ahlus Sunnah tapi berbeda dalam beberapa hal. <clears throat> Ini diantaranya. Juga contohnya mereka mengimani juga kodrat, irodat, ilmu, kalam, ya kan? Sama basor. Kodrat, irodat, yakni kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah. Ahlu sunnah juga meyakini Allah punya sifat kudrah dan iradah. Sama. Meyakini dua sifat itu. Contoh ini dua sifat ya. Tapi kita lihat bedanya ahlu sunnah dengan asyariyah. Ahlu sunnah meyakini dua sifat itu. Kudrah dan iradah berdasarkan apa? Ayat. Ya. Landasan utamanya adalah ayat. Ayat menyebut kami beriman. Ya, yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan iradah, yurid, iradah. Qudrah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini landasan utama. Dalam Asy'ariyah mereka mengimani bukan landasan utamanya ayat tapi pakai akal. Kenapa diimani bahwa Allah itu punya kudrah karena ada makhluk. Berarti Allah mampu menciptakan makhluk. Berarti Allah punya kudrah. Nah, terus iradah dari mana kalian mengimani iradah? Karena makhluk itu berbeda-beda. Ada yang jadi ini, ada yang jadi itu, ada yang warna ini, warna itu. Berarti ini berdasarkan adanya iradah. Allah menginginkan ini, menginginkan itu. Jadi Allah punya iradah. Jadi orang-orang Asy'ariyah mengimaninya pakai apa? Metode akal. lalu sunnah dalil. Akal itu nanti. Akal kalau sesuai dengan dalil bisa diterima, kalau nggak sesuai nggak bisa diterima. Tapi mereka mendahulukan akal dulu daripada dalil. Ini bedanya. Ya. Kemudian terkadang yang diimani namanya sama tapi maunya beda. Contoh sifat kalam. Ahlus sunnah mengimani sifat kalam. Asyariah mengimani sifat kalam. Tapi apakah mak sama maksud dari kalam yang diimani Ahlus sunnah dengan kalam yang diimani asyariah? Ternyata beda. Ahlus sunnah mengimani kalamullah. Kalamullah itu seperti yang kita pernah bahas mungkin mulai itu bisa didengar ya dengan suara terdiri dari huruf-huruf alif lam mim, ya kan? Itu kalamullah. Didengar oleh Nabi Musa, didengar oleh Nabi Adam. Nanti didengar oleh makhluk-makhluknya di akhirat ketika Allah berbicara dengan mereka. Tapi dalam keyakinan Asy'ariyah kalam kalamullah. Mereka mengimani kalamullah. Kalamullah itu nggak ada suaranya. nggak didengar. Ya, apalagi huruf-huruf, mereka nggak beriman dengan itu. Jadi kalamullah itu bagaimana? Ya. Kita juga heran dong, oh, kalam kok nggak ada suaranya itu gimana? Ya, kalam nggak ada suaranya itu gimana itu? Apalagi dalam ayat disebut wa idnada rabbuka Musa dan ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa, menyeru Musa. Anitil qaumadh zalimin, datangi itu orang-orang yang zalim. Nada yunadi itu menyeru. Menyeru kalau nggak pakai suara gimana itu? Ya. Enggak masuk akal. Menyeru kok nggak pakai suara. Nah, tapi dalam keyakinan Asy'ariyah kalam ini bila harfin wa saud tanpa huruf tanpa suara. Jadi kalau Allah itu suatu makna yang ada pada diri Allah saja. Nah, nggak masuk akal. Ya. Bukan nggak masuk akal saja, kita berdasarkan dalil dulu, nggak sesuai dalil dan nggak masuk akal. Jadi kalau begitu ahlu sunnah mengimani sifat kalam, ashariyah mengimani sifat kalam. Sama? Tidak sama. Beda. Kalam yang diimani alus Sunnah dengan kalam yang diimani asyariah beda. Nah, jadi kalau begitu apa yang sering disebut wujud kidam bakal dan seterusnya tadi ini keyakinan terhadap sifat-sifat Allah ala asyariah. Ya, sesuai dengan orang-orang asyariah. Dan kita mengatakan sifat-sifat Allah Azza wa sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran dan hadis. Ya, tidak kita batasi dengan bilangan-bilangan tertentu. Ini semuanya kita mengikuti apa yang ada di Quran dan hadis. Kemudian pertanyaan berikutnya apakah sifat Allah ada 99? Bukan sifat Allah mungkin maksudnya tapi asma Allah. Sebetulnya uh, eh, asma Allah dan sifat Allah nggak terbatas. Kita nggak tahu. Disebutkan dalam hadis asma Allah bukan sifat Allah. Ada 99 yang bila orang menghafalnya, mengetahui maknanya, melakukan konsekuensi daripada keimanannya, dia terjamin masuk surga. Ini bukan artinya membatasi nama Allah hanya 99. Jangan dibatasi. Oh kalau gitu nama Allah cuma 99. Ini keliru memahami hadis. Hadis itu tidak menyebutkan pembatasan nama Allah hanya 99. Kenapa? Karena ada hadis yang lain. Nabi bersabda mengajari kita doa. Allahumma inni as'aluka bikullis min huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi al ghaibi indak an al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri dan seterusnya doa di situ Nabi katakan ya Allah aku memohon kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki yang engkau namai dirimu dengannya atau engkau turunkan dalam kitabnya kitabmu atau engkau ajarkan kepada seseorang dari hambamu. Atau engkau ketahui hanya untukmu sendiri. Fista'tharta tabihi fi ilmil ghaibi indak. ghaib Hanya engkau yang tahu. Jadi kalau begitu ada nama-nama Allah yang Allah turunkan, turunkan dalam kitab-kitab. Yang Allah ajarkan kepada makhluk-makhluk. Dan ada nama-nama Allah yang tidak diberitahukan kepada siapa-siapa. Hanya Allah yang maha tahu. Kalau begitu bisa kita membatasi? Tidak bisa. Kalau begitu hanya 99? Tidak. Terus apa makna hadis bahwa Allah punya nama 99? Pahami hadis dengan benar. Hadis menyebutkan bahwa Allah punya 99 nama yang bila orang memahami makna itu, nama-nama Allah, hafal terhadap nama-nama Allah tersebut, mengamalkan konsekuensi daripada keimanannya. Allah Maha mendengar iman, tahu, paham. Hati-hati kalau ngomong, Allah Maha mendengar. Ya. Allah Maha melihat, paham, yakin, beriman. Apa konsekuensinya? Hati-hati kamu berbuat walaupun di kegelapan malam Allah melihat kamu. Nah, seseorang yang melakukan begitu pada 99 nama itu dijamin masuk surga. Lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang melakukan ihsa? Ihsa itu tadi yang kita sebutkan tadi. Ya, hafal, tahu maknanya, mengamalkan konsekuensi keimanannya, dakhalal jannah, terjamin masuk surga. Jadi 99 nama ini adalah 99 nama yang Allah beri keistimewaan untuk hamba-hambanya. Bukan itu sebagai pembatas. Ibarat seorang ngomong. Saya punya uang 100 ribu untuk saya sodakohkan. Apa uang saya cuma 100 ribu? Tidak, masih banyak di kantong. Cuma yang 100 ribu ini yang mau saya sedekahkan. Nah, begitu hadis itu maknanya. Jadi bukan sebagai pembatas. Tapi Allah berikan keistimewaan pada 99 nama tersebut. Apakah dalam memaknai sifat-sifat Allah itu Apakah dalam memahami sifat-sifat Allah itu salah diancam dengan neraka? dan bagaimana pula bagi orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah tidak mau tahu ya kalau terkait dengan kesalahan memahami ya namanya salah ini macam-macam sebab salah ya ada orang salah emang tadi nggak mau tahu sehingga salah ya ini dosa nggak mau belajar tapi sudah belajar bersungguh-sungguh Berusaha salah juga. Insya Allah dimaafkan. Ya. Jadi kalau tentang kesalahan, ya apa sebabnya salah? Dan Allah Maha tahu kenapa dia salah. Kalau memang dia sudah berusaha belajar, talabul ilm, ada majelis ilmi, tahu dan dia berusaha belajar kok tetap masih keliru. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha pengampun innallaha tajawaza uh, ya apa rufi an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaih diangkat dari umatku ini kesalahan ya jadi kalau memang keliru salah sudah tidak dosa tapi kalau nggak mau tahu ya dosa karena menyepelekan urusan penting Jika disebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Terbesit penggambarannya dalam pikiran Berdosakah kita? Segera hilangkan itu Karena jelas nggak seperti itu Kamu mau samakan dengan makhluk Tidak mungkin sama Kamu mau bayangkan sejauh apa nggak mungkin bisa Tadi sudah kita katakan di surga saja yang makhluk Surga itu makhluk atau bukan? Makhluk Allah Nabi sudah katakan nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terbesit oleh pikiran, nggak pernah terlihat oleh mata. Itu makhluk surga. Jadi kamu mau membayangkan seperti apa sampai capek ini sampai pol, nggak akan bisa kamu membayangkan surga kayak apa. Makanya sudah putus. Apalagi terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika ada seperti itu, ini syaitan ingin mengarahkan kita kepada yang nggak benar. Ya, segera tutup. Ta'awudz. Ya, ta'awudz apa berlindung diri kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan. Nah, apakah nama-nama Allah Subhanahu Husna yang 99 adalah yang tertera di sampul Al-Qur'an? Ya. Versi Indonesia. <laughs> Ada versi Indonesianya. Uh, yang 99 ini yakni ulama rahimahumullah ketika menyebutkan uh, ada khilaf di sebagian nama-nama Allah Azza wa karena ketika disebut di Quran diteliti kemudian dikumpulkan belum mencapai 99. Ah, ditambahi dari yang hadis ada juga nama-nama Allah yang tersebut dalam hadis. Ya, tidak tersebut dalam Quran. Nah, sementara dalam hadis ya ini terkadang ulama beda pendapat ini yang ini sahih apa tidak. Oh, yang ini sahih menurut sebagian ulama, yang itu dhaif atau sebaliknya. Sehingga terkadang ada perbedaan pendapat dalam menentukan yang mana yang 99 itu. Tapi bagi kita yang kita ketahui dalam Quran semuanya kita imani, kita pahami dan kemudian kita berusaha melakukan konsekuensi daripada keimanan kita terhadap nama-nama itu. Selanjutnya yang ada dalam hadis kita juga melakukannya. Setelah kita tahu semua yang ada dalam Quran dan hadis dan kita perlakukan seperti itu semua, insya Allah ya pasti 99 itu kena insya Allah. Entah yang mana, Allah alam. Tapi insyaallah kita akan mm, apa menepati ya karena semua yang sudah kita sikapi dengan ihsan tadi. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya ya, Tidak terkait dengan tema kita Bagaimana hukumnya Secara syar'i Bila membeli rumah Dengan secara kredit Kalau ada orang yang jual rumah Khusus harga kredit Dan dijual kredit Dan tidak ada sanksi Kalau ada Keterlambatan membayar Ya ini boleh. Tapi kalau dijual kredit, kemudian kalau terlambat bayar hutangnya ada sanksi sekian persen, ini riba. Ya, ini riba. Allah malam. Pada saat sholat Jumat bagaimana hukumnya orang yang berbicara selain khatib? Tidak boleh. Nabi katakan dia telah lago. Man qala li sahibihi yaumal jum'ati wal imamu yakhthub faqad lago. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhthub faqad lagaut. Kalau kamu mengatakan kepada saudaramu atau temanmu di hari Jumat dan imam sedang khutbah, ansit diam kamu, jangan bicara-bicara, jangan ngobrol, diam kamu. Sekedar dengan kata ansit, diam kamu. fakatlah gauta kamu telah sia-sia. Apa maknanya sia-sia? Enggak -sia? dapat keutamaan pahala Jumat. Ya, tetap dia dapat pahala artinya dia melakukan kewajibannya seperti sholat zuhur terlepas kewajiban itu, tapi enggak dapat pahala Jumat. Jadi ini menunjukkan tidak boleh berbicara kepada sesama jamaah. Bagaimana jika yang sebagai khotib dengan bahasa Arab kemudian langsung diterjemahkan oleh penerjemah? Ya e, tidak boleh. Penerjemah itu kan berbicara dengan siapa? Dengan sesama, ya. Dengan sesama. Jadi dia mendengar sama saja kalau kita geser formatnya. Ini tadinya kan khotib penerjemah. Kemudian di situ pendengar. Sekarang kita geser formatnya. Khotib penerjemahnya duduk di situ kemudian ngomong sama teman. Dia sedang ngomong gini. Innal hamdalillah sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Nahmaduhu, kami muji kepada Allah. Boleh enggak? Kan berarti saya ngomong sama teman saya kan? Ya, nggak boleh. Ya. nggak boleh. Tapi kalau khotibnya yang menerjemahkan, nah, itu boleh ya khotibnya yang sekaligus terjemahkan itu boleh jadi khutbahnya langsung saja ke bahasa Indonesia kalau gitu ya. ya tapi ya boleh juga dia mungkin bisa jadi ada keutamaannya pula kalau dia dengan bahasa Arab dulu kemudian terjemahkan ya ala kulihal kalau dia yang menerjemahkan sendiri boleh Bagaimana jika bersin saat khutbah? Apakah boleh hamdalah? Yang mendengarnya menjawab. Ya. Uh, alam terkait dengan kalau dia ber, uh, apa namanya <clears throat> menjawab yang itu pada dasarnya hukumnya wajib. Di sini bertentangan antara suatu kewajiban dengan Eh, suatu yang tidak boleh. Mana yang lebih kuat dalam hal ini? <clears throat> Allah alam ini perlu dikaji. Ya. Nampaknya sebatas yang uh, saya tahu tidak boleh juga. <clears throat> Ya, karena juga di sana ada ucapan-ucapan lain yang itu seperti tadi ansit itu kan suatu yang diperintahkan juga sebetulnya amar ma'ruf, tapi itu nggak boleh. Ya, jadi nampaknya juga di sini menjawab yarhamukallah juga tidak boleh. Kalau dia sendiri mengucap alhamdulillah wallahu alam. Di Jelang Sibogor ada yang disebut Kampung Sunnah yang dimuat oleh TV Roja. Wallahu alam sunnah apa? Ya. Apakah memang betul <clears throat> seperti itu apalagi dimuat oleh TV? Kalau betul-betul mengikuti sunnah, dia di TV, di syuting mungkin tidak mau dia. Ya kan? Ya, apa perlunya di syuting-syuting begitu kalau memang dia mengikuti sunnah? Ya, tidak ada perlunya. Ya, apalagi nanti kalian saya syuting untuk saya tampilkan ke orang. Biar apa? Biar orang tahu kalian adalah sunnah Kalian. <laughs> Jadi ada unsur akhirnya wah ini kesempatan ini akhirnya bisa timbul riak dan lain-lain. Ya ini Allah alam kalau betul-betul sunnah Yang nggak seperti itu sikapnya. Allah alam. Cukup sampai di sini dulu.